Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum summa ilaihi turja'un Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam izdani buhamsan qabla hamsin. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Temanya nantang banget hidup untuk mati salah. Hidup itu untuk hidup. Kalau hidup untuk mati dahar hayam dahar huut kermaot. Domba dahar jukut kermaot. Mun orang dahar hayam jeng domba jelema eta keur hirup. Ayah nu maot dahar hayam, panitia jail ini. Nanjak luar biasa, sugante Islamic Center teh pusdai. Yang nguriling helat, awena Google Map. Saya bawa rombongan ke kunci kene di lingkar selatan, macetnya juara malam minggu ini. Tapi kita malah memacetkan masjid, keren. Karena yang kekinian hari ini bukan yang di mall, bukan yang di tempat hiburan, yang kekinian hari ini di mata Allah adalah yang mau di tempat hiburan mah kekunoan. Dia karena gapleh gaul tapi soleh juara. tenanawan kan? Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian. Asana orang ewe, kayak di orang kalau ada orang biasa hadir di pengajian, terus lama tak bertemu lalu ditanya, Pak, ic si bapak biasa ngos kemana? Ayo usah apa tuh? Eta teh tos ayah ayah berawal dari ketiadaan lalu bakal ditiadakan lagi asana uwe tului ayah tului uwe tului ayah. makanya surat al-baqarah yang tadi dijadikan pembuka kaifa bagaimana mungkin takpuruna kau mengingkari billahi Allah wa kuntum amwatan yang menciptakanmu dulu tidak ada amwat Pa'ahyakum lalu diadakan. Ayeuna hirup. Tsumma yumitukum sakedeng mawat maut oh, teh summa yuhyikum tuluy dihidupkeun kenaon summa ilahi turun ujung-ujungnya kembali ke Allah pun aya nu innalillah wa inna ilaihi rajiun bersyukur atas nikmat umur mari kita bertafakur karena sebentar lagi kita akan masuk kubur Jawa ya menurang dia teringatkan kanu maut masa itu legana cikadut lain si eta hungku orangnya bakal kitu assalamualaikum ya ahlad diyar Selamatan bagi engkau wahai para pedur Perlu jawaban tuh. Lompat di jawaban. Nah, orang wa inna insyaallah bikum lahikun. Aku pun akan seperti kalian. Tong gede hulu bising tasub helm. Bayi mati Olga Saputra wapat Jupe Paeh. Preman pensiun dipensiunkan. Benar nggak? Dodi itu siapa? Dodi Petet? Dodores, Orpres, Dokter Os maut kemari. Dokter teteh selain dokter hirup deh minyak hati-hati ah perasa enak kalau lihat auranya ini aura kasbon ini ya hati-hati ah jaga wudhu jaga wudhu jaga wudhu berwudulah sebelum diwudukan karena maut mau naik dikuburkan di lah ke masjid lah sebelum dikemasjidkan karena nu maut lah sebelum disolatkan karena nu maut mau naik dikuburkan disolatkan lah oh, solat dan disolatkan di depan imam sudah seangkatan sudah banyak yang mau alma mater sudah banyak yang diantar. Aina tadhabun reka marana tuh gaya. Wajah kita hari ini berbeda, besok wajah kita sama. Ngapain sombong dengan mancung hidung dah wenu pesek, wenu pesek. Mun aya nu pesek teh ulah disebut pesek nyeri hate, da hayang dirina pesek, ame tengah nyerikeun hate sanes pesek eh, mancung yang. Mau wajah kita akan mirip sama seminggu dikubur sudah habis lah kulit dengan tulang nak lainnya di emple-emple di facial ke salon pakai foundation pakai eyeshadow ke naon blouse onnya ah isuk mandi dahar ku bilat apa yang mau disombongkan mentak tekudu kasep hirup menu penting payu juga Ustaz Ebi mah kasep tapi pak orang Yatiana orang Islamik Center Karasep, GGM, ganteng-ganteng mubazir. Tahu nggak penyebab kemacetan Bandung sah? Para jomblo yang tidak tahu dan jelas kemana arah hidupnya. Itu eh, ngagandengan, ngalaksonan tiang listrik, segala dilaksonan. Jodopati, bagja, cilaka, hmm, kami diatur ku Allah. Yang harus disyukuri, bersyukur atas nikmat umur, mari kita tafakur, merenung, tadabur, membaca, kuluman alih hafan, kulu azali musamma, semua akan binasa, semua akan ada masa kadaluarsa dan expirednya semua akan mengalami yang namanya bagaimana saatnya waktu terhenti tak kau sadari apa uje tak balik ngaji maka detiknya masih berdetak detaknya sudah tidak membarik orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu di hari nah Ustad orang dicokot lising, liar yang pusing Ya, Tiap orang bisa beli jam, catat buat status, tapi tidak orang makan nyeri awak kenyan status. TW Islamic Center. Kajian bersama Ustaz ee. -e. Ya. Nya ini ee, -e. uje uje, uje Ustaz Jepri ini e nya ee. -e. Tiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang dengan materi yang dia investasi bisa darah ke PMI ketika transfusi dioperasi, tapi bisa ngambil nyawa merasa gelis ngorakene jog-jog sok ngilu jumlah harapun Jogja jeng Borma syarat mati tidak harus tua dan sakit aslina kemarin ayah tuh di RS Irmam geus bulan di ICU cik lalongok malah nu lalongok nu maot mentak di hari rek lungak longok teh ya karena kematian itu rahasia rahasia waktu rahasia tempat rahasia sebab eh jelma kerep maut lain yang sianan ngusep tarik gurame ba lain nyalahkan guramena iya ayah balong karena 70 kali sehari Israel mengecek kuota giga usia kita seberapa giga dia iya sih iya waktu Olga dirawat di Jakarta ingin sembuh pergi ke Singapura berbulan-bulan Nah entah siun maot rawat biak biaya seberapa oke bayalah yang penting hirup tapi kan Ijroil iya Jakarta nelfon kak si Olga ta dinyata ta si Olga ta enggak ah, we mau kullu nafsin daikotul doanya hidup untuk mati salah kuduna hidup hidup karena hidup bukan untuk mati tapi hidup untuk yang mah hidup kalaupun harusnya ada kehidupan setelah kematian kan datang hari mulut dikunci karena sok ngawat. karena kata tak ada lagi Kan tiba masa tak berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya berkata kaki kita kemana saja ya melangkahnya tatatina surat yasin al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tuarjuluhum bima kanu yaksibun Pesan Nabi tentang mati jangan jadi dan janganlah kau berbuat menyebabkan hayang-hayang temenang di embung-embung ayah jelma frustasi tepirah saya menang jo tolak nyatakan ke ieu ditolak nyatakan ke ieu ditolak nah oh jodoh ke orang ya Allah daripada dikieu kewe orang mah ngajelong eta mah ke sumur nama sumurna deet kadon beling hungkul paeh teu bujur ancur jadi we ingkat ngeste payu ingkat deh begitu payu gantung mana nak kusen kusena bobo kadon bubuk tongong ah yang mama oti saya setting mentas ke jalan tol ayo mobil ayo nama rakai sensor cekit terjadi tungtung nama ini ke kebun teh ke pangalengan cenai terakhir ah kita mah ngajeleng atuh si ganu kamari di get away kan bunuh diri duaan adi lancek ngajeleng pas ada can waktunya tuh kumaha tuh nyangga sekang nikah we atuh kawin mah kan bahagia roreang mau teh ulin ka Borma geus pangantenan teh balanjuanana paeh keur hayang teu datang keur embung nyampurkeun aya jelema sieun ku nyumput dina beusi nyieun kotak saawakun Kono ah, luar biasa katu tukang elas tah cenah beres kenaon ieu peti ah maot urang mah nyumput na peti ieu bising Ijroil datang sok atuh cobaan heula cenah Pari cobaan kuncinya ngalun di luar. Tilu menit mau. Pesan Nabi tentang mati. Jangan takut mati karena pasti terjadi. Dan janganlah kau berbuat bunuh diri. Nyebabkan mati. Temenang. Allah teridai. Ayahan mana? Ya? Kayak payah olangan atau capek-capek. Di rahasia ilahi itu tiga, eh, tiga satu kelahiran, dua kahan, tiga kematian. Hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. munhayam dahar huut kermawat buktina ukur bilatungan. Domba dahar huut kermawat buktina ukur bilatungan. Lamun urang dahar domba jeng hayam, kerhirup, buktina daharna kudu doa Bakal ayah bali tuh dibentang tanggung jawaban daharna ibadah tuh udah ukur dahar mah domba ge dahar. Tapi domba dahar tayina payu pakai gemuk. Urang dahar domba, tai urang payu tuh Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Menunu asupna laki nu godaan awewe. Terus ngarewos si setan awewe de sarang eena moal moal. Pernah di TSM ngaji isu kene yang kiih mayar 2000. Tah buat acan ah, yang sulan. Tukarkeun atuh ah tebi cenah. Mata ame rugi ah geus we isingkeun 3000an. Jadi kiih ngising teh 5000. Payu Tai jelema mah, tai doma mah payu, tai sapi payu, bisa dipakai gas bau. Kita teh yang berjalan tahu maka jangan sombong. kul nafsin ikotul maut. Ai epi teh nu mana? Ai kematian teh naon? Kematian teh saat ruh terah dengan jasad. Cek Nabi nu cabut tilu diantilu tiap ti jelema anu maut sahawa eta ya jelema. Naon ai ustad nu diantep aningali. Naon deui ustad? Denge Naon anu deui Ustaz pangrasa? Anu diantep ku Allah keur nu maot. Nu diantep tilu pangdenge paning. Nu dicabut naon Ustaz gerak nu maot pun teu bisa gerak. Akal teu bisa mikir, suara teu bisa wok. Tapi apa nu ngamandian urang saha nu nganterkeun urang sorana saha hungkul? Engapna kubur bakal karasa. Kaya pan dina salat Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri. Nyalindung tina adab. Tadi bakal kejadian, ah oh, tuh percaya sok we cobaan perwakilan orang pernah nyeri hati bahwa khutbah roh tapi sayanya belum umroh tuh abdul atau umroh kudu roh lawan we harita teh berarti khutbah kubur ke kudu kuno saya yakin ini benar karena menyatakan kalaulah teriakan mayat yang kufur tidak beriman kepada Allah ia pangrewasna biasa dah dengan nyawa itu diperlihatkan kegaiban Mun amana alus nyanu nyamperkeun ge alus, mun amanah goreng hmm. Hese ngagamarkeun. Mana urang harita? Bayangkan kalau Isa barusan Isa terakhir kita. Diumumkan ngaran urang di masjid. Alillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati hanyalah sepi. Pur ditinggalkan ditinggalkan di halangan hari ini kita di atas papan payak mung maturan balik deui ka luhur tulu sepi wa yuka wa kiblatuka mau bisa ngajawab kan di koin laku salatna nyunah teu takbirna nurutkan rasul teu rukna nurut teu karena ada pertanyaan lain ma ilmu ka apa pengetahuan ma tentang lelaki yang di pangerina fenomena mun kuburan nasieun ka dituna sieun kamaot lah ayeuna balik pengajian cicing we di kuburan tong di jerona di luhurin teh. Dinyali. Tapi sifat kematian itu memaksa. Tiga kali saja kita dipanggil Allah, catat musim adan, tak panggil Allah. Musim haji dan umroh, mudah-mudahan tahun ini berhaji dan umroh, amin. Mudah-mudahan tekan teka tanah suci ke jalan suci lah. Ya. Aisyah nabung banyak. Dulu panggilan yang paling membahayakan panggilan kematian. Eh tamat tengah bejaan jika adan. Bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor dudut. Ayah jelema ker ngorong maut. Ngorong na kulingis atau tobros. Ayah jelema nincak di kotok maut, kotok na ya boman. Nu tadi ker ngusep, ker catur, dinah nu bahaya mah. Paeh na beteng nulain awewena keluarga na era, anak na warirang. Kak bingkai kematian husnul khotimah baik di akhir ngenah maut mah keur sujud keur ruku keur Quran keur kan aya na YouTube ge Syekh India keur ceramah kieu jo ajalna tiba tiba-tiba ngulang amin kan imah nyontoan amin amin ayo tapi ya aing ngaran maot mah teu bulu rek ustad santri masalah waktu rahasia tak misalkan anda duluan saya belakangan atau tibalik saya belakangan anda duluan misteri waktu misteri sebab sebab nama naon weh kassetrum misalkan A babetura saya tiluhan beda profesi Naiji supir elp dua tukang mangsang instalasi listrik tilulot maut beda tuh pilot maut tanah elap rek balik kaca amis cupir elp maut na kassetrum karena jemper mobil hujanan tari kuotna ayata usat eh gawa listrik maut tanah kapanka Surabaya laggra kapal aing teh teu pantes teu nyambung ya mah nya aya nu lahirna di Amerika maotna di Sarkanyut Garut na padungna teu lahir Amerika mati Sarkanyut kan aya deh kan aya desa Sarkanyut leuwih goong eh nya teu ngeunah na padungna ge Nak yang jadi masalah bukan kematiannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Manusia, hei orang yang beriman, itakulah. Ada nggak rasa takut ke Allah? Wa tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Apa perbekalanmu? Bukan kematiannya. Ya, semoga bakal rek balik isuk. Yakin bakal berumur panjang. Hmm. Sudah punya amal apa? Pernah menyakiti orang? Sudah minta maaf belum? Bagaimana kalau tidak termaafkan walaupun sudah minta maaf? Ini persoalan. Jika jelema nginjem duit ke orang, tului dibere, tului temalikeun, ah geus kaluman lunasi we. Bebas jeung orang mah tapi jangan lo tuh bebas tah. Rasulullah embung nyolatkan, jelema lo boga hutang. Naon bawa dosa tuh dah. Kunaon sia ya dibebaskan, memang tuh bisa mayar atau memang tuh niat mayar. Kan sakapeng mah nu era teh nu kan, nu nginjem. Eh tong sok nginjem ke ai eraan mah. Nah, karakter jelma mah rupa-rupa tuh. Eh jelma teh loba ngomong tapi bagur, baba sok dalahar dalahar barinya gitu aya dahareuna teh. Eh jelma teh tara ngomong tapi sekali ngomong sebelum kan. Datang ke imah tara-tara bari jarang ngomong, sekali ngomong nyem duit, nyem duit juta tadi. Hai mana ngadadak atuh, kan usah sok dinu ngomong-ngomong duit loba pangabutuh uh, emang tapi ayah butuh kieu ngadadak mah tuh sebenarnya nginjemna sejuta eueus mah ya paling aya 500 tah nya lah dibawa we. tah urang sok butuh tagih tong kewajiban yang menghutang mengingatkan ulah ka bawah maot eta ya hutang tagih tapi sakapeung nu era nu nginjem nu nginjemkeun uh, gitu eh ditagih teh alhamdulillah kadoan melotot kadoan naon tadi Kemarin mana minjem duit? eh, apa? Terus tarik naon enak? nagi kela kela. Kemarin orang duit seberat sejuta. ustad kerek mereka Lima ratus. Jadi sahanu hutang. Iya kan? Yang saya bebaskan lah. Tapi tong minjem eh, eh beki pede. tadi kan kemarin nggak lunas. Kusta dilunaskan. Enak minjem deui samiliar, toplok curang yang enggak saya kira dia lah ada ulah goreng hubungannya Bisa bilang nyiumnya iya, samiliar kamu samiliar setengah oh alhamdulillah pisan kiranya ya, suka dia ya kayak tali lima ribu beli seblak ceker jangan aing juga pek we mere tapi mun ke bawah maut gawat jadi persoalan terbesar di akhirat itu bukan satu jam bukan satu hari bukan satu tahun bukan puluhan tahun yang diramaikan di akhirat Rabbi laula akhartani ila azalin qarib Ya Allah kembalikan aku ya. sedetik saja. Mun Audi mamentana saja, Jangan berakhir karena esok takkan lagi satu jam. Satu jam. punya menudu di kuburanasa detikang nolo kadunya reknya dekakenkabB nu pernah dikumpa kempil kumpa kompo te geningan te bisa nebus nanaon wattaku yang metaji nafsun an nafsin sywala yukpaminawa walahadu walaun sorun boga harta lubak ribuk loba-lobak tekalobok di, bro di juru bro di pantong ngelayah di imah babah teu bisa nebus kesalahan dosa mata rek sedekah mah ayeuna sedekah setiap detik berkah sedekah berkah loba nu ngadoakeun teh tong pedit mun pedit ku harta maut anger et harta meulit jadi orang nu tujuh sirahna balalenuk sujaul akro ngarana tuluy ngomong ana maluka anal arjuka ku hartamu yang tidak engkau nafkahkan kecok kecok mau maut dengus maut nange kan eta umur-umur di jero kubur beli orai juga gitu daek tuh percaya sok cobaan pedit ya yuna zaman nu pedit mah tong boro di dunia tong boro di akhirat dikubur di dunia sok saya tanya ibu-ibu resep tuh kan nu pedit genggelar nu pedit mah juara pisan loba si peher si ngepe si kesed si buntut kasir si naon lah cap jahe merege hese perepet jengkol jajahean kan baru ya lagu Sunda jalma pedit kumet tuh kumet heserek mere jalma pedit kumet heserek mere dasar cap jahe mere gehese ulah pedit kura jakaya. al bakhilu adzubullah orang pelit musuh Allah si pedit membuat cuma ngabring tapi lain rek nulungan rek mau puas wek dorsia tangke dikubur jadi sujaul akra orai berkepala tar yang melilit tubuh kita ting timana bila tung tanah serangga tanah ketek kadi ngebut panon tapi kan rasa tidak dicabut anak Adam di dunia teh nu apa nadom yang geus kolot Walila, oh, bageula subuh eh, siris. Mana iya kapas hungkul irung kapas ngaran pakaian keur malucu mah kapan yang entah kapan naon iraha iraha ibu badai nganggo kapan kapan kapan eh. dan kapan sendiri tidak tahu untuk siapa dirinya dijahit eh, banyak orang yang punya pabrik kain distro kompeti tapi tidak sadar kalau kapannya sudah ditenun nah, saya tadi baca satu hadis 40 hari menuju kematian subuh ke azab mun ditanya tuh bisa nggak jawab, manrobuka dan lain sebagainya tuh bisa nggak jawab. Bur itu menyempit. Orang teh namanya dobtotul kubro. Baru alam bur ngecerit maratan langit ngocak maratan jagat cek nabi kadenge kecuali makhluk kabe kadenge ngan mau menjelma kadenge mau nyen dosa yun ku eta ge atuh terus ngeseueun nulungan terus lamun dosa-dosa tertentu kalau jengking lu datang nate orai teh maka jaga wudu jaga wudu jaga wudhu taubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Nu jadi ada burnaon bagi orang yang kafir memitinya di kuburan ditinggalkan surga. Kuduna mana balik kaditong salah mana Pantonan nu iya tinggal itu. Unggal apa ditinggalkan neraka. Ngeri itu jika nu di kebon waru dan menang keputusan sidang sana itu luar biasa burte karantina gitu jeng kitu sancan gesan dunia mah ke alam kubur saja begitu melelahkan. Kesel, cangke, pegel. Ih, baturan semawat ke mabok. Nungan terkena teh numarabok deh. Jauh kemenang doa. Mata penting berlingkungan soleh seperti ini. Ya, bil kubri, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Belum bicara neraka. Karena di akhirat kedua, baca saat beri istirahat.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 mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah mereka seperti hewan ternak bahkan lebih lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sadaqallahul alimul azim. Allahul alim. Dalam banget ayatnya. Walakad darakna li jahannama. Sungguh telah aku sediakan bagi neraka jahanam penduduknya kasiron kebanyakan dari mana? Minal jinni wal insi. Dari kelompok bangsa jin dan bangsa jun. Manusia, jin dan jun. Nukumaha lahum kulubu layab kohu nabiha Punya hati keras ningali nu ngapoe Dasa moal. Tuh di pahlawan, taman pahlawan. Sedih mun eueuh nu Tanggali kubur. Tad kadir tad ngobrol lah sok kuma Tad doakan si maut maksudnya kuma kuma Budak ieu sakola cenah hampangna eueuh order ka dieu ka ame hampang sok tuturkeun urang sok atuh sat tuturkeun la ilah sok maneh nu maotna sok sok urang ge kadang nganter babaturan nu maot pas dikuburkeun mantuan ngagali kieu-kieu oh pangmotahna jiga nu moal eh. hati keras padahal manehna teh dalam antrian cung di dia nu moal maot wa'bud rabbaka hatta yatikal yatin yakin ibadah kalau teh kudu nepi ka yakin ajal teh dah ajal mah sepakat atuh kabeh ge ngaku bakal maot. Tapi nu sombong mah oh nu maot balik deui lain betah dan memang geus beak kuotana. Nah, walaqad siapa yang menduduki neraka? Walaqad ra'na li jahannam katsira al jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Hatinya tidak pernah terenyuh dan sentuh padahal nu maot unggal poe asi et ngomomkan di masjid wa DKM maut umumkan muib Bapak eta mulai maut umumkan ngib ba eta bangsawan ngokan beda sora teh kudak ngouna ngomo takman ngomomkan kurangnya bakal di umumhum ayuullayub Siru nabihak Minang ningali nu maut tapi teu pernah ngerasa orangnya bakal maut. Walahum adanul la yasmauna biha. Minang ngadenge pengumuman nu maut. Tah, akibatnya laika kal an ambalhum adol siga sato tuh besok kemari kemari kurban. Domba diantrikeun. Babaturanna geus itu. kitu we kabikang teh. lain di Aradu etak babaturan ke dipencit sugan kepengaruhan orang di Ente kitu we eh, Bika. Si Bikang nate ngangkat bujurna tol. Mbak. Al an'am balhum ado atah adol tibatan sato. Kenapa? Ulaika ikahumul gopilun. Nah, mereka lalai. Batman manusia lalai. Kau orang yang keras hati itu harus diingatkan dengan kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas. Hari ini kita bermain, di punggung bumi, besok dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi konsi makhluk bumi. Maka ngapain sombong dengan wajah? Wajah kita akan sama tengkorak, pakaian kita akan sama kapan, kendaraan kita sekarang berbeda, besok masih sama keranda, itu pun hasil udunan sararea. Cok DKM teh, Alhamdulillahnya masjid angges, speaker saya, lampu saya, jam KB haraya, Ijdi, para wargi kaum muslimin rahimullah cek pak DKM teh. Nama DKM Ya, hirup teh mah hirup terus Nyanyi anu maot can boga pasaran pada KM Ya, ti abi na ti abi papana ku abi ngelasna gratis Yang geus cek poe beres ku kompak mah Bawa ke tengah ka dieu nih warga tuh ku kompak mah Ayah keur urang balik kendaraan keranda mari mah penghargaan ti DKM kemarin numpang udunana gede saha sok pilih badai ngararisan sok kan mumu apa lebah ngararisan mah Kabeh ge hayang asup surga, hayang, betul tidak, Bu? Sok, ningali wajah ibu-ibu, wajah-wajah perindu surga walaupun ada surga yang tadi rindu. Kabeh hayang asup surga, numbung mah initna, sok. Sok asup surga, Dek. Ini tak ayeuna. Tuh, cilepeng nate Ustad hula cenah. Tak mun anu ngewaeun orang urang tong didoakeun teu puguh daroso ge diciduhan teu males nyiduhan. Mun anu ngewang atau lim teh antepkeun we mitnah antepkeun awe penting tahajud. Ya Allah jangan kau apa-apakan dia yang mendolimiku. <tsk> Masukkan dia ke surga ya Rob. Tapi entong dingkengke. <laughs> Iwah nasihatmu. Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang bisa beli darah ke PMI ketika operasi butuh transfusi tapi nggak bisa beli nyawa. Semua akan bernasib sama. Sekarang di komplek yang kita tinggali berbeda luas, ukuran rumah, lantai, warna dan sebagainya. Tapi besok mah sama dua kali satu. Malah di duduk yang luar biasa, kuburan wae mahal. Nubung hari rada jero, nusang Sara setengah, Numiskin miskin kunatnya Narolo. Tak rada lorea ya, mereka mau teh perizinan rada ketat, eh, sok lah kan di nagroge jeung merung kontrakan teu kabayar pindah ka juru esok eh, tingali rek maot weh saya di urang mah betah cicing di Indonesia teh yang balik ka Garut Ingat yang jadi masalah bukan kematiannya tapi bekal apa yang sudah kau persiapkan untuk kematianmu wala takunu kalladzina nasullah bangsahum anfusahum mulai kaum fasik diingatkan pohok fasik asam muamot belok we karena maksiat nah, nutup paruguh Padahal ini akan jadi beban. Banyak berapa juta orang yang ingin kembali hidup ulang amalnya, tapi berapa persen hari ini yang masih hidup di dunia berpikir mati enak kan. Ngeri, istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim, mobil menang nyicil ukur halaman, uh, itu pemakaman saja. Yang neraka, ngeri. Maka manfaatkan kesempatan yang masih diberikan dalam pertaubatan. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita dulu ada pernyataan, tanyaan. Saya kasih empat, dua akhwat, dua ikhwan. Kan yang mau bertanya, mana Pak Yang mau bertanya, ah, langsung ya. Waktu-waktu, pakai nasi, pakai sangunya, tekadenge. Berdiri ya, berdiri ya. Siapa dari mana? Ini banyak yang dari Garut, dari Sumedang, ini wajah-wajahnya. hebat pengajiannya di gunung. Assalamualaikum. Nita eh, mau bertanya tapi uh, keluar dari tema ya tadi. Ya? Nu lama keluar angkasa harus mudagna. Bebas lah bebas sok sok sok. Jadi kita terkadang manusia itu ketika sholat uh, non sih suka tidak stabil naik turun. Jadi kadang rajin, kadang hoream. Nah gimana? Sholatnya naik turun, naik turun. <laughs> Jadi maksudnya teh uh, yang maksudnya teh sudah kadang stabil, kadang turun. Tak gimana hmm. supaya uh, kita itu sebagai manusia selalu tepat waktu gitu. Jadi nah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatlah sebelum Waalaikumsalam. Salatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum di ke masjid. Dan utara ke masjid ke akan asal ngasku Islam. Terus maut mah pasti ngetrok DKM. DKM namut masjid kenon itu nyolatkan. kan? cek DKM tidak sih teman tara sholat. Olah tengah seanting sok. Langsung kita jadi imam diharap benar bari ngagoler mana gue. Nah, itu kuncian. Anda pengen stabil sholat tepat waktu berjamaah di masjid, ingat mati. Dan ibu homsan kobra homsin. Ingat lima perkara sebelum lima perkara sehat sebelum sakit, bang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum muda sebelum tua. Jadi ingat mati. Maka ada beberapa imam yang memimpin as-salatul muwadi. Semoga bisa jadi ini sholat terakhir kita. Maka tuannya mata fokus ke tempat sujud, sok didinya indah sekali kalau kita wafat dalam dan ruku sujud. Uh, husnul di menyiasati fluktuatif keimanan kan sifat iman mah dua ya yajid wayan kus. kersaya sahabat orang mah lain turun naik aya eueuh kadang ayak kadang eueuh tak kadang salat teh haroream da beda tuh sholat menang duit menang arisan menang gajihan oh takbir nang kaciriat tuh Nubungah mah Allahu akbar pas tengah bulan mah Allah Hah? Tete penyakit sararea Nai Allah na beda Sampai wal asri dikolaborasi jeng ini coba Milai wala doli Milai roman Malasin. yusin, aroream, Malasin. Yusrinilal ladina amanu amin Soliati palahum ajrun goyrum. Sampai tahiyat di dikolaborasi ngencar pikiran lele salatnya. Atayatulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syadu la ilaha illallah. Syadu Muhammad Rasulullah. Hayalah sholat, hayalah palah. Ingat mati, ingat mati. Jaga wudhu, ingat mati. Anggap itu sholat terakhir. Bisa jadi isah barusan ke isah terakhir. Maka Abdullah Akmal as-sholat fi awali waktiha Sholat tepat waktu itu seutama-utamanya amal. Siapa yang menjamin adan berkumandang, lalu kita masih leha-leha. Hayya ala sholat. Allah. Pas mereka cai tidak gor, beleduk dagor pecah pembuluh darah maut ke sholat Masalah kakum bisakor, kau oh mampir ke neraka sakor. Kalau lam nakum minal musallin, karena aku dulu meninggal sholat disebabkan sahun lalai. Lai kahumul ghafilun ya yang Pak Epi rasakan mah mereka haram sholat ya sin keburu maut ah sholat oh, mautnya dalam keadaan sedang sholat atau setelah sholat atau persiapan dari komplek islamik sendiri uh, <laughs> saya ingin menanya Pak mengenai bahwa hidup dan perhitungan adalah di akhir kita kan nah dari proses akhir itu kan ada proses menuju suatu akhir itu di zaman sekarang banyak fitnah Pak Nah, bagaimana menghadapi zaman fitnah ini agar kita nanti dia dia akhir itu sukses gitu. Terima kasih. Sahabat yang pipisnya jorok. Wailulil akob Wailulil akob minan nar. Tahu nggak penyebab adab kubur tuh wudu ngarata tuh. Tapi nah kalau tidak diamalkan sah teteh nyage wudu tapi terata yang untuk kakumah itu jadi masalah. Bagaimana menghindari fitnah di akhir zaman yang semakin juara yuk? Iya? hese eh, nyingcet tingali dosa jadi tinggali kata berat, daya harapun tinggali dosa dipeureumkeun ka Dibentakkan karasa rembentak ya sering-sering bertaubat saja mah istighfar teh mun geus ya orang mah istighfar istighfar nges dosa kenapa nabi bersabda kulubnu adam khotaun tidak ada manusia yang steril dari dosa akhiru atau at-tawwabun tapi sebaik-baiknya pendosa masih dihargai baik kalau dia mau bertobat dua aja Pak. Allah maj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin. Mudah-mudahan dengan menjaga wudhu Bapak bisa bebas dari tekanan besarnya fitnah yang sedang terjadi. Bagi ahli jelema aslina. Nu era teh nama anu lain nu maksiat, nu ningali, ingin tilu, beringin tiga. Di luhut, kan lo orang Indonesia di dia mah kudu di Indonesia ke. Tangkep-tangkep juga na Titanic. Jeng aneh nata wah ini ini Kabeh bolong teh kurang ke jadi orang nu era. Kabeng mah era orang mun tengiluan ieu ya teh. Kan itu jebakan. Bagaimana keluar dari fitnah? Nabi pernah bersabda, "Jangan meminta tidak ada fitnah, tapi berdoalah Allahumma ini a'udzubika min muzillatil fitnah." Ya Allah lindungi akan fit fitnah maka kurangi tahu oh, yang nggak penting dan melak parema pasti jadi jukut melak hadema pas boro kitunya tapi melak cukut jadi parete orang baong mah nu gagenggereukeun mun urang bager cie anjing ka masjid wae edan anjing adan ini anu. adan anu teh anjing tepkeun nyumi aja just the way you are biarkan jadilah diri kita dan semua akan cie-cie pada oke dari akhwat ada dua orang silakan teh Cik. Ya ya. Yang saya gogorowokan. Cek cek. Cetreken. Ah, kan. Waalaikumsalam. Mangga lebet. Kan be. Tok. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz. mengenai hijrah. Siap. E, rada apa? Jahiliyah gitu ya. Setelah Kemarin hijrah, melongkar dia nyebut. Eh, emang sedih jilbab abdi Sok, kumaha? Setelah hijrah tuh ingin insaf gitu ya, udah sholat taubat, udah nyobain ikut kurang, kurang gimana gitu hatinya tuh kurang masih, masih terkejar-kejar oleh dosa masa lalu gitu ya. Uh, Karena emang sebelumnya kurang uh, terus nya gitu biar hatinya tenang, harus tenang. gimana gitu. Okay. Itulah hijrah. Life by process. Process for progress, don't protest life uh, proses. Faidah farok tabangsok. Orang punya masa lalu, moving on. Tapi pelan, slowly but sure. Kalem aja jika tayang ngambang atau Nggak langsung dapat pil orang hijrah langsung tenang. Enggak lah, pasti nanjak dulu atuh. Dipoyok, tok, Hmm. Tuh, hijrah mah gitu, lelah. Lain hijrah atuh terlelah mah Ismail harus oleh ayahnya sendiri. Ibrahim harus masuk ke dalam api. Yusuf Ayub buduk seumur umur. Untuk mencapai tenang teh tadi sadi berena kualongan ulah ninggalkan niat ajam yang sudah kita arek hijrah. Loban untuk kuatah teh. Tanya pernyataan dir mantan maaf. Jangan tanya aku lalu karena aku tidak di sana lagi. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kalau kemarin aku buka aurat, sekarang aku cowok syariat, cowok hijaber. Kalau kemarin aku bejat, sekarang aku tahu. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku belajar di atas sajadah. Kalau kemarin waktu sebelum hijrah, aku lihat aku rasanya tak kuat ingin ngasih coklat. Biar dia tahu aku punya niat dan tekad dan targetku akan Bila nanti saatnya telah tiba Ku ingin kau menjadi satpamku Berjalan bersamamu dalam setiap ronda malam. Jika bogoh nanti be. Tapi sekarang tidak, akunya udah berhijrah, siapapun ahwat yang memikat tak kuberi dia coklat. Karena akunya udah syariat, sorry nggak ngasih coklat, asal jangan lebih dari empat kuberi dia sudah. Tapi tekasep ngan payu. Anak saya bener nggak ada informasi teh. Anak saya empat perempuan, bukan perempuan saya, empat anak nu opat eta cikal kabeh payu daripada hiji pas sewe mending opat akur meja ge moanang kosna hiji mah nangtung teh sukuna op naon seuri juga nu ngarti sok ngabahas eta sok bararaeut mun ibu tersep ani saya sarua jeung ahok penista agama sok ngabahas eta kasealun ke balikna tong ngundang di Ustaz Epi ngebahasnya poli pada poli pantai jauh Iya. ya. ya disebut perusahaan maju teh nu kuat pusat banyak cabang rumah tangga nu maju ge gitu pusat nang kuat cabang nambah. pandai-pandainya menyimpan istri muda akhirnya tua juga pun panjang umur nama nah, bagaimana menikmati frekuensi hijrahnya itu sabar istiqomah inamal amal niat luruskan niat wa inamal limri inawa karena segala niat itu segala amal tergantung yang diniatkannya Fa'in kalau hijrahnya karena dunia, yusibuha akan mendapatkan apa yang dia kawin melatih atau karena perempuan karena laki-laki yang akan dinikahinya yang kita semenangnya tahu deh Fahijratu mahajaro ilai. Maka bulan Muharram, bulan Hijriah dan kembali bersemangat memperbaharui rencana baper bawa perubahan. Barang siapa yang hari ini baik dari kemarin, hmm, itu keuntungan. Barang siapa yang hari ini, yang hari ini prosesnya nikmatin aja. Pastilah fluktuatif, kayak cepat maksiat cepat tobat. Pasti jika engkang-engkang mulai untuk lagi. Bagus sekali pertanyaannya terakhir ini sehingga tidak perlu jawabannya. Terima kasih atas pengertiannya Anda tahu kalau saya kecil. Udahlah. Ke situ muli kopea ah. tuh ya Mat eh, putri tamat eh Sok atuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau uh, bagaimana cara membedakan, bagaimana cara, cara menghadapi musibah atau ujian tersebut. Siap. Membedakan musibah jeung ujian mah gampang pisan. Musibah mah ku M, ujian mah ku U. <laughs> Nya kan ngebedakeun. Eta lagi geus beda. Bagaimana cara menyikapinya? Sabar, geus beres. Ya musibah mah kula yusibana ilaman Allah. Musibah mah geus satu tanana mun ujar ngukur kualitas iman seseorang ayeuna aya meureun teu ditewak geus teu ngurus pamajikan ninggalkeun keur yang bangcieung di tengah leuweung tapi hajarna ludeng eta salaki 8 tahun ninggalkeun hajar <coughs> mau oleh-oleh mau hongguan naon kitu nya eh kadon mawa parentah di ujian tapi kan teu kajadian akhirnya api pun menjadi dingin bagi Ibrahim teh ujian laut pun terbelah bagi Musa Ismail pun tak jadi disembelih tak eta ujah bahannya nyat tuh kurang di jeuna eta mah ketika mendapatkan itu eh ayatnya tibah mun kajadian ujian musibah sikapi dengan innalillah istirja <coughs> maka kata Amr bin As ingin bahagia dunia dan akhirat Poinnya ada lima. Dua sering mengajakkan lagi. wa inna ilaihi Allah ma'ajirni fi musibah Wah ini dengan yang lebih baik. Jadi mun ibu bukan salah salaki ngarasah Nggak saya sedekahkan, Terus Minang ngucapkan Alhamdulillah cek Amr bin Asma tuluy loba sing ingat mengawali segala sesuatu Bismillah tuluy loba istighfar tiasa kapihatur kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi aja ceramah nanti dipanjang-panjang main orang diondang di, Ustaz atau Ustaz menisak kedung perjalanan ge lama ih. Emang masih tahan? Tahan? Egois. Kalian tahan, aku mana tahan? Saya pagi harus ke Tasik, hari di Tasik, road to Tasik, terus nyambung ke Garut, nanti ketemu lagi. Eh, kenapa Ustaz meni tulila ih jaya ih cicing, da panjang kene cerita. Lila, yeuh iya, pantuna iya. kasih Kaseke panjang, kasih ke pondok. Apal amplop amplopna sakit tuh? Yuk, ngedoa yuk biar iman kita ditetapkan dan tetap dalam hati kita. Allahumma, Allahumma. Ya Allah. Nawir kulubana. Cahayai hati setiap kami. Binuri. Dengan cahaya. Hidayatika. Tunjukmu. Kama. Sebagaimana. Nawartal ardo. Engkau cahayai bumi ini. Binuri. Dengan cahaya. Samsik taharimu. Abadan abadan lama-lamanya. Kaitan dengan tema ini Allahumma, Ya Allah Aluka Memohon kepadamu Khotimah Wafatkan kami dalam husnul khotimah Wa na'udzubika Dan kami berlindung kepadamu Min su'il khotimah Dari kewafatan su'ul khotimah Ya dari doa juara ya. Tiga kali. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Wafatkan kami. Juhada. Dalam dalam keadaan sujud. Wafat dan ruku. Wafat dalam keadaan takbir. Dalam keadaan wirid. Wafat dalam keadaan bacaan wafat dalam keadaan sedang berwudu lalu memiliki wudu wafat dalam sedang membela agama Allah. Bana afrik alaina don ada mana, wangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana afrik alaina wafana muslimin. Semoga kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Jangan lupa bahagia. Tetap dengarkan 100 radio jam 5 sampai jam 6 pagi. Jam 10 di Net TV, paginya di TV One, semua azan Bu. Eh, nanti ada di Inspira TV, ada di NMC minta Trans TV anu jaramah, oh jaramahnya. Eta nyasok lalajuanan di YouTube lah tak ya. Undur makola wala tandur makola. Jangan lihat sayanya. Lihat apa yang saya bicarakan di kajian-kajian sudah ikan. Aku lu kali hada astagfirullah wa warahmatullahi wabarakatuh.